al-umur al-mushtarakah baina talibil ilm wa ghairihi minal muslimin. Kita telah lewat beberapa perkara yang <clears throat> dan telah kita selesai pembahasannya beberapa perkara yang sudah selayaknya bagi seorang muslim fadlan an talibil ilm an yahtam biha ada 16 perkara 6 maka insyaallah di malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hafidhahullah ta'ala Kaifa tahfaz. Di sini al-mu'allif akan memulai membahas pembahasan tentang beberapa sebab yang membantu seorang talibul ilm dalam menghafal suatu hafalan melalui tentunya yang pertama akan lewat bersama kita atau akan datang bersama kita Eh, sirah atau sejarah para ulama dan juga tajrubah mereka terkhusus al-muallif hunaka asbabun kathiratun Taqaddam laka fil asbabi sabiqati annaha mushtaraka fi kulli amrin. Dan telah lewat bersama kita sebab-sebab yang banyak di pembahasan-pembahasan yang terdahulu yang telah kita lewati yang sebab-sebab ini bukan hanya seorang talibul ilm yang layak untuk memperhatikan bahkan seorang muslim pun fi kulli amrin fil hifdzi wal fahmi wal qiraah wa tabligh wa ghairiha dalam segala hal. Telah lewat bersama kita ad-du'a wal ikhlas wal eh, kasrati kiraatil Quran dan yang lain dari 16 perkara yang telah lewat bersama kita. Wa huna ba'dal asbabil musa'idah wal musanidah wa hiya khulasatun an kiraatin wa tajrubatin wa illa faqad yakunul mutakallimu ahwaja lidzalika minas samiin dan mualif akan menyebutkan beberapa sebab yang membantu dan me menyampaikan seorang talibul ilm untuk bisa lebih mendapatkan hasil ketika dia berusaha menghafal. Yang perkara ini sebetulnya khulasah kesimpulan dari kiraat artinya kiraah di sini kiraah siar al ulama dan juga tajrubah artinya tajrubah dari al muallif dan juga dari pengalaman atau nam yang dia lalui bersama para masyaikhnya <clears throat> Wa illa faqad yakun mutakallim wa, wa, wa illa maka sesungguhnya bisa jadi uh, al mutakallim artinya di sini al muallif itu lebih butuh kepada yang demikian itu daripada minas samiin daripada uh, dari pendengar. Artinya sebab-sebab ini pada hakikatnya perkara yang muhim jiddan <clears throat> yang bahkan la al-mubtadi fahasab bal al-muntahi yahtaju ila hadhil asbab allati tu'inuhu ala as-suhula fil hifad wa suhula fil fahm wa suhula fil qiraah bahkan di sini mu'alif dengan tawaduknya mengatakan bahkan boleh jadi al-mutakallim yang berbicara lebih butuh dengan perkara yang dengan perkara itu daripada orang-orang yang mendengar atau orang yang membaca. Min dzalika al awal ikhtiyar al-waqtil munasib. Ini penting. Memilih waktu yang pas, waktu yang tepat. Banyak dari tulabul ilm yang pada hakikatnya dia memiliki kemampuan untuk menghafal yang lebih, tetapi kadang-kadang dijumpai di dalam beberapa saat atau di beberapa zaman dia kesulitan, dia merasa tidak ada tidak ada hasil, tidak mendapatkan hasil yang maksimal ketika dia menghafal. Maka boleh jadi bisa jadi salah satu faktor atau salah satu sebab yang menghambat atau yang mengurangi kemampuan dia atau hasil yang dia peroleh ketika menghafal adalah karena tidak tepatnya waktu yang dia pakai untuk menghafal. Syakhsun min syakhsin yakhtalif. Seseorang dengan seorang lain itu berbeda. Bisa jadi seseorang menghafal dia memiliki atau hati dia dan dan otak dia itu lebih pas ketika dia menghafal di pagi hari. Sementara orang lain bisa jadi dia lebih pas, hati dia lebih bisa untuk menerima hafalan ini untuk diserap dalam hati dan akal itu ketika di malam hari. Bahkan bisa jadi seorang lain lebih masuk, lebih bisa menghafal cepat ketika dia menghafal di dini hari, di waktu sebelum fajar. Dan ini termasuk dari waktu-waktu yang barokah untuk kita menghafal. Di sini disebutkan oleh mu'alif salah satu sebab yang mengantarkan seorang talibul ilm untuk bisa menghafal dengan bagus adalah ikhtiar al-waktil munasib, memilih waktu yang pas bagi dia. Ahyanan yakunu dhihnu mashghulan bimashagil hissiyah wa ma'nawiyah. Kadang-kadang adzihin uh, eh, apa? Apa itu? zihin apa? Hah? Pikiran, nah uh, itu tersibukkan dengan masyagil, dengan kesibukan-kesibukan, entah sifatnya hisi ya, sesuatu yang yang nyata, yang tampak, yang terasa, ataupun yang sifatnya maknawi ya. Dia memiliki entah di, lagi sedang ada permasalahan, ada problema. Yang seseorang dengan seorang yang lain berbeda. Wa yuridul insan. Terus kemudian mu'alif mengatakan wa yuridul insanu an yahfad wa la yastati. Maka kemudian seseorang ingin menghafal tidak mampu. Karena dia ketika dia menghafal, di waktu dia menghafal, kolbuhu wa dhihnuhu laisa sofian. Tidak, tidak, tidak kosong. Masih dipenuhi dengan masyhulan, dipenuhi dengan dengan pikiran yang banyak fayusabu binau'in minal ihbat. Akhirnya dia ditimpa dengan dengan apa namanya beberapa jenis dari jenis-jenis al-ihbat. Artinya putus asa, jatuh, tidak mampu. Wasababu fi dzalika adamu ikhtiyaril waqtil munasib. Dan ternyata setelah diteliti sebabnya itu adalah karena tidak ada pemilihan waktu yang pas. Walihada famin asbabi taisiril hifzi ba'da taufiqillah ta'ala daiman. Maka salah satu sebab dimudahkannya hafalan tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala daiman. Artinya daiman di sini kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa menyangkal bahwa la haula wala quwwata illa billah. Al muwaffaq man waffaqahullah. Tentunya semua ini yang akan kita baca adalah sebab. Maka semuanya kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita tentunya kembali pada permasalahan yang telah lewat bersama kita bahwa seseorang mengharuskan untuk dia banyak-banyak bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau kalian tidak ah, menghitung-hitung nikmat Allah maka niscaya kalian tidak akan mampu. Sehingga di sini seorang hamba dituntut untuk banyak bersyukur dan menguji terhadap Robnya yang telah memberi taufik dari segala sisi, dari segala perkara. Walihada min asbabi taisiril hifdi ba'da taufikillahi ta'ala da'iman antakhtara waktan munasiban wa anta khaliyun minas sawarif al hissiyah wal ma'nawiyah. Maka termasuk dari sebab-sebab dimudahkannya seseorang untuk menghafal adalah ketika dia atau engkau memilih waktu yang pas dalam keadaan engkau ini kosong minas sawarif dari penghalang-penghalang seseorang untuk bisa menghafal dari kesibukan, banyaknya pikiran, atau banyaknya pekerjaan, entah ini sifatnya hissi ya, sesuatu yang nyata yang bisa dirasakan, atau dari sesuatu yang sifatnya maknawi ya. Walihada lahid kaifa annal khusyu'a fi salat Karena sebab inilah coba diperhatikan bagaimana al khusyuk fi shalah yatanafa ma'anna au ma'a an al mar'u wa huwa ja'i' au atshan au yuridun naum maka perhatikan bagaimana khusyuk yang dimana khusyuk ini adalah lubbus salah intisarinya salah nafa akan bertolak belakang ketika seseorang sholat dalam keadaan dia jae, dalam keadaan dia lapar, atau dalam keadaan dia atsan, dalam keadaan dia haus, atau dalam keadaan dia hendak tidur, artinya ngantuk dengan rasa kantuk yang berat. Walihada yakulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala indama takallama an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakdil qadi hina yakdi wa huwa Karena sebab inilah maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika berbicara menjelaskan tentang sabda Rasul alaihi salatu wasalam la yakdil qadi hina yakdi wa huwa ghadban tidaklah uh, dilarang seorang qadi itu ketika dia memutuskan atau di dalam persidangan seorang hakim ketika dia bersidang hendak memutuskan suatu perkara, dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam untuk dia dalam keadaan marah. Artinya pikirannya ini bercabang. Hatinya dan pikirannya tidak fokus. Hatinya dan pikirannya ini ada soarif, ada hal-hal lain. Yang membuat hati ini tidak kosong. Apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Amal iglaku Fakat nassa alaihi sahibu syar'i. Amal iglak artinya eh, hati atau akal ini dalam keadaan tertutup. Tidak bisa menerima, mau memahami, mau menghafal, atau mau memutuskan perkara. Ini fakat nassa alaihi sahibu syar'i. Uh, eh, sahibu syarat tentunya di sini Ar Rasul alaihi salatu wasalam bahwa ini ada kondisi seseorang dalam keadaan hatinya atau akalnya ini dalam beberapa waktu de, eh, tidak bisa menerima suatu permasalahan, ini memang ada. Wake. Wal wajibu hamlu kalamihi fihi ala umumihi al-lafzi wal ma'nawi. Dan yang wajib adalah membawa kalamnya Ar Rasul alaihi salatu wassalam itu eh, secara umum dari sisi lafat yarhamukallah dan dari sisi dan dari sisi makna. Artinya ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan layak dil qadihina yak huwa ghadban. Ketika uh, seorang hakim di sini berlaku secara umum dilarangnya dia menghukumi atau memutuskan suatu perkara sebagaimana ada sebuah kaidah yang berlaku secara umum al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman sebuah hukum itu berjalan atau berlaku akan ada sesuai dengan ilahnya <clears throat> Wujud dan adaman jika ada ilah maka ada hukum jika tidak ada ilah maka tidak ada hukum maka kita mengetahui bahwa seorang hakim atau seseorang jika dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam keadaan dia marah untuk menghukumi suatu perkara itu dikarenakan ilahnya adalah karena tidak kosongnya hati dan akalnya dia sehingga dia tidak bisa fokus sehingga dengan di sini berlaku pula ketika seorang hakim dalam keadaan atsyan atau jauhan atau dalam keadaan misalnya maaf-maaf saja butuh untuk kemudian mendatangi istrinya, maka bukan hanya sekedar dalam keadaan ghadban dia dilarang untuk memutuskan perkara, tapi dari segala hal yang ketika itu hatinya tidak kosong atau ketika itu hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan yang lain. Entah itu dalam dalam keadaan dia marah atau lapar atau hal-hal yang lainnya. Fakul man ugliqa alaihi babu qasdihi wa ilmihi kal majnun wa sakran wal mukrah wal ghadban. Maka seluruh perkara, seluruh bab yang tertutup di situnya pintu-pintu untuk dia kemudian bisa memahami untuk menyampaikan maksudnya seperti orang gila atau orang yang mabuk atau orang yang dalam keadaan terpaksa atau dalam ke, atau orang yang marah. Fakot takalama fil iglak. Artinya di sini uh, Ibnul Qayyim telah berbicara di uh, permasalahan al-iglak artinya tertutupnya hati. Waman fassarahu bil junun au bis sukr au bil ghadab au bil ikrah fa ma qasada at-tamtsil. Maka kata ibnul Qayyim di sini, barang siapa yang mentafsirkan hadis ini atau hal-hal masalah iglak ini hanya dengan sekedar junun, gila, atau mabuk, atau marah, atau terpaksa, fa'in nama kosoda at-tamsil. La at Maka ulama yang menyebutkan permisalan tentang iglak, tertutupnya akal atau tertutupnya hati atau tertutupnya otak, tidak mampu untuk menerima atau memutuskan suatu perkara, dengan contoh-contoh orang yang ditimpa e, gila atau ditimpa mabuk atau diterpaksa atau dalam keadaan marah ini hanya dalam maksudnya ulama menyebutkan ini adalah fakot mimbab tamsil. Artinya memberi permisalan. Bukan mimbab taksis, tidak mengkhususkan bahwa perkara iglak hanya dikhususkan pada perkara-perkara yang tadi telah disebutkan. Tidak. Walau kuddira anna lafda yakhtasu binau'in min hadil anwa. Ini kalamnya Ibnu Qayyim tentunya uh, beliau rahimahullah taala yata'assar kathiran bi syaykhihi wa murabbihi Ibni Taimiyah rahimahullah taala banyak kita dapati ketika membaca eh, kutub-kutub uh, dari Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah ini bahasanya bahasa tinggi. Bahasa bahasa tinggi. Bahkan jangankan kita yang kita ini masih mubtadiun, sekelas para ulama pun sebagian mereka ketika membaca kitab-kitab dari Ibnu Taimiyah ataupun Ibnu Qayyim, tidak semuanya ya, tapi beberapa kitab. Ini masih butuh konsentrasi yang tinggi. Bahkan beberapa mereka masih tidak memahami ibarat-ibarat yang ada dalam ya, kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Artinya bahasanya memang bahasa tinggi. Sehingga sebagian ulama menyarankan bagi seorang mubtadi, seorang talibul ilmu mubtadi untuk jangan kemudian kalau ingin memulai dia belajar mutalah atau membaca kitab Jangan dimulai dari membaca kitabnya Ibnu Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim karena bahasa-bahasanya bahasa-bahasa kelas tinggi. Artinya dimulai dengan kitab-kitab yang lain yang lebih mudah. Taib. Al-Muhim di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa suatu lafat kalau mau dianggap lafat tersebut khusus dengan jenis jenis yang tadi yang telah disebutkan dari mabu atau dari gila atau dari rasa marah atau terpaksa, la wajib ta'mimul hukma bi umumil illah. Kalaupun mau dianggap bahwa lafat itu dikhususkan dengan jenis-jenis yang tadi ini, maka wajib untuk dibuat umum. Walaupun lafadznya khusus, tapi hukumnya ini dibuat umum, takmim. Dikarenakan apa? Bi umumil illah. Karena ilahnya ini am ilahnya umum, maka hukumnya pun harus dibawa kepada hukum yang umum. Tidak dikhususkan dengan lafat-lafat yang tadi. Ini pun dalam ilmu tafsir mungkin ada, sebagaimana kaidah yang mungkin telah antum lewati. Al-ibrah bi umumil lafad la bi khususi sabab. Ketika kita membaca uh, tafsir dari ayat, itu yang dijadikan patokan adalah keumuman lafat bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Contohnya adalah eh, qauluhu ta'ala innal hasanat yudhibna sayyiat. Ini sebab turunnya adalah ketika salah seorang dari sahabat jaila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu faqala ma ahlakak qala ataitu imra'atan wa fa'altu ma fa'ala rajulu bi imra'atihi illa al-faraj atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Ketika seorang dari sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, mengatakan aku telah berbuat dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya atau bukan istrinya segala hal sebagaimana seorang laki-laki berbuat terhadap istrinya kecuali e, al-faraj artinya masih masih belum sampai kepada perzinahan yang wadah tapi sudah melakukan yang lainnya sebagaimana seorang suami berbuat kepada istrinya maka kemudian Rasulullah terdiam akhirnya turun ayat tadi itu Inal hasanat yudhibna sayyiat. Artinya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam me, me, menasihatkan kepada salah seorang sahabat ini untuk kemudian dia banyak-banyak berbuat ibadah, melakukan hasanat. Maka kita katakan bahwa ayat ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin, bukan hanya dikhususkan pada sahabat ini. Walaupun sebab turunnya ayat ini kejadiannya adalah berlaku pada orang tertentu, tetapi lafadznya ini umum, maka kita katakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka ibrah itu yang diambil patokan adalah keumuman lafaz, bukan dikhususkan oleh sabab. Begitu juga dengan masalah hukum. Permasalahan hukum kita mengetahui, kita mengetahui bahwa al-aslu fi syariah hukum asal dalam syariah itu adalah eh, di situ ada hikmah. Kecuali beberapa hal yang sifatnya tauqifiyah. Wa illa banyak dari agama atau dari perkara ibadah atau dari hukum dari ahkam itu memiliki hikmah dan memiliki sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan akidatu ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah mensyariatkan suatu hukum itu memiliki sebab, memiliki hikmah. Berbeda dengan pendapatnya Asyairah dan sebelumnya Jahmiyah. Yang mengatakan atau Asyairah mengatakan boleh. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjerumuskan atau memasukkan seseorang ke dalam anar, seseorang yang bertauhid, seseorang yang beriman dengan iman yang kamil, seseorang yang melakukan sholat, zakat, dan sob, dan yang, dan yang lain melakukan ibadah, bertauhid, kemudian Allah memasukkan dia menjadi ahlun nar. dan fiha. Ini katanya Asyairah boleh. Artinya tidak ada hikmah. Allah melakukan perbuatan ini ya sudah, karena memang Allah menghendaki. Nah, ini tentunya madhab yang batil, madhabnya Asyairah dan yang sebelumnya Jahmiyah. Dan juga Mu'tazilah ketika mereka menolak bahwa Anar dan Jannah ini telah diciptakan. Sementara min akidati ahli sunnah wal jamaah, al jannatu wan naru makhlukatan, au makhlukatani. Artinya al jannah wan nar ini telah diciptakan Sementara Mu'tazilah menafikan yang perkara ini karena dikatakan bahwa ini suatu yang sia-sia. Ini suatu yang sia-sia. Katanya mereka seperti itu. Maka eh, hukum asal dari atau banyak dari perkara ibadah dan ahkam itu pada hakikatnya memiliki hikmah dan sebab, bukan semata-mata amrun ta'abbudi hanya sebagian kecil dari hukum yang ada atau ibadah yang ada ini sifatnya amrun taabudi, Sementara kebanyakan adalah memiliki hikmah dan sebab. Baik, kita lanjutkan ucapan Qayyim. Fa'innal hukma idha thabata li'illatin ta'adda bi wa bintifaiha. Maka suatu hukum itu kalau sudah sabit, ada jelas dikarenakan sebab suatu illah, maka hukum ini tak ada. Artinya tidak berlaku pada dirinya saja, tetapi melampaui kepada perkara-perkara yang lainnya. Dikarenakan illah tersebut. Wantafa bintifaiha. Dan juga hukum ini tidak akan ada atau terhapus dengan terhapusnya illah. Maka di sini kesimpulannya adalah sebagaimana diteruskan oleh muallif, "Wali hadza man arada an yahfad Maka atas sebab inilah. Artinya seseorang itu e, dalam beberapa kondisi dan dan dalam beberapa e, zaman itu hatinya serta serta akalnya ini bisa jadi tertutup, tidak menerima. Tidak mengherankan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kita telah mengetahui bahwa salat berjamaah itu sifatnya wajib ala sahih di masjid. Tetapi bagaimana pentingnya posisi khusyuk dalam salat berjamaah sehingga ketika seseorang telah hadir di hadapannya asya atau makanan la salata bihadrati ta'am maka tidak ada sholat artinya tidak boleh atau tidak disukai, dibenci. Seseorang itu ketika setelah dihidangkan makanan, di riwayat yang lain disebutkan adalah ini adalah per, eh, ketika asya atau di riwayat yang lain disebutkan eh, idza hadaral asya fala salata uh, eh, hadara idza hadarat idza hadara al-isya fala eh, gimana yang intinya adalah ketika sudah datang asya makan makan malam dan telah datang waktu sholat isya atau maghrib itu didahulukan makannya kenapa dalam rangka ketika seseorang sholat itu tidak tidak hatinya itu tidak tidak apa namanya tidak ter tersibukkan dengan makanan yang dia tinggal. Kalau seandainya dia sudah hadir, sudah ada makanan dan hidangan ini, kemudian eh, azan al muazzin atau ikomatis salah ditegakkan sholat kemudian dia meninggalkan makanan ini, maka bisa ketahui bisa kita ketahui bahwa mayoritas orang yang berbuat seperti ini terkhusus kalau misalnya makanannya enak ya. nah, Makanannya luar biasa atau dia dalam keadaan lapar. Mungkin bisa hampir dikatakan 100% kalau nggak kurang sedikit lah 0,0 sekian persen. Itu pasti orang ini tidak akan bisa khusyuk. Pasti dia akan terpikir oleh makanannya yang tadi. Bagaimana mau dia memahami bacaan yang dia ada dalam sholat atau imam membaca sholat, bisa jadi dia dalam sholatnya akan mengatakan kapan imam ini akan selesai membaca surat ini. Karena makanannya telah tersedia dan dia meninggalkan makanan ini. Sehingga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan la salata bihadrati ta'am. Gak ada sholat. Ketika makanan telah terhidang. Ini pun dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa hati itu ketika telah disibukkan oleh perkara yang lain, itu tidak bisa menerima atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Dikarenakan kondisi atau waktunya tidak pas. Walihada man arada an yahfad fa'alaihi an yakhtar al-waqtal munasib. Maka barang siapa yang hendak menghafal, maka alaihi wajib bagi, baginya untuk memilih waktu yang tepat. Fayakunu muhayyaan nafsiyan wa zihniyan. Walaysa bimashhul wala ghadban wala mahmum. Maka barang siapa yang hendak menghafal, tentunya kita di sini alhamdulillah uh, di ma'had kita ini yang mudah-mudahan Allah senantiasa beri barokah. Uh, eh, tentunya Eh, kita semampu mungkin walaupun di sini ada jadwal eh, tasmi atau jadwal menghafal atau muraja. ini di satu sisi tentunya walaupun ada kekurangan tapi tentunya banyak kelebihannya ketika seseorang masih belum memiliki kemandirian atau seorang tolibul ilm belum memiliki kemandirian untuk belajar, maka dia mau tidak mau harus untuk mengikuti jadwal yang ada. Walaupun di, sisi, di satu sisi mungkin seseorang ketika jadwalnya dia menghafal atau muroja, ini bukan waktu yang tepat bagi dia, tapi kita syukuri apa yang ada. Tentunya di yang anak saksikan tidak diaman ataupun di Saudi ya, di Marrakesh di sana tidak ada jadwal tertentu seperti di sini. <clears throat> Ini ada sisi baik dan ada sisi ada sisi positif dan negatifnya. Tentunya kalau seseorang belum memiliki kemandirian, maka dia tentunya akan dae, akan taeh. E, ya sudah, akan hilang begitu saja. Makanya tidak disarankan beberapa nasihat dari kawan-kawan di sana bagi seorang yang belum memiliki kemandirian untuk dia kemudian uh, safar menuju tempat-tempat ulama karena memang di sana tidak ada jadwal yang tertentu. Tapi sisi positifnya adalah ketika seorang telah memiliki kemandirian, maka dia bisa menentukan waktu yang pas bagi dia dia bisa menentukan situasi dan kondisi yang pas bagi dia. Maka di sini dikatakan barang siapa yang ingin menghafal dengan baik maka hendaklah dia memiliki memilih waktu yang pas. Tentunya kita di sini berusaha semaksimal mungkin ketika waktu-waktu kosong. Maka kita pergunakan kesempatan ini kita sesuaikan kapan kira-kira waktu yang pas. Seseorang menghafal dalam keadaan sore hari bagi dia pas. Ternyata alan atau fulan yang lain itu ketika malam hari baru dia kemudian bisa menerima. Fayakunu muhayyaan, maka dengan sebab dia memilih waktu yang pas ini akarnya dia siap. Dirinya dan akalnya, pikirannya dan tidak disibukkan dalam keadaan tidak marah ataupun dalam keadaan tidak sedih, banyak pikiran. Wa hadza syai' mujarrab dan perkara ini terbukti telah terbukti Walidha tajidu anna ba'dan nas yahfad kathiran ma'a qillati awqatihi. Wahada sahih. Maka dari ini, engkau akan dapati sebagian manusia, ini anak saksikan sendiri di negeri Yaman, bagaimana seorang luar biasa. Dengan kesibukannya yang sangat yang sangat sibuk. anak sudah e, tentunya kalau anak bandingkan dengan diri anak e, eh, jauh kesibukan orang ini. Tapi luar biasa hasil yang dapat hafalan ini luar biasa. Walidha tajidu ba'dan nas yahfad kathiran ma'akillati awqatihi. Engkau dapati sebagian manusia itu bisa menghafal banyak padahal waktunya sedikit. Artinya dia sibuk disibukkan dengan urusan dunia atau dakwah atau yang lainnya. Tetapi subhanallah hafalannya artinya bukan sekedar Al-Quran. Menghafal hadis atau menghafal uh, kitab. Ini banyak sekali, luar biasa. Waba'adun nas la yahfad illal qalil. Ma'akasrati awqatihi. Dan sebagian manusia tidak menghafal kecuali sedikit. Padahal waktunya banyak. Fa'idha koranta wa farokta wajadta anna sabab ba'da taufiqillah kalau engkau membandingkan dan mau di, di, dilihat tentunya setelah ba'da taufiqillah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala huwa ikhtiar al waktil munasib maka setelah dilihat dicek kenapa fulan ini hafalannya banyak padahal waktunya sedikit kenapa fulan yang lain atau alan hafalannya sedikit padahal waktunya banyak setelah dilihat ditelusuri ternyata yang satu bisa memanfaatkan atau bisa menemukan kapan waktu yang pas bagi dia untuk menghafal, sementara yang lain masih bingung. Tidak tahu waktu yang pas, tidak bisa menentukan. Ini salah satu sebab. Wa anna dhalika min anfa'il asbab litaisir amril hifzi. Maka pemilihan waktu yang pas itu termasuk dari salah satu sebab yang paling bermanfaat untuk dimudahkannya kita menghafal. Taib. Di sini mu'alif akan menyebutkan perkara kedua. Uh, Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk bisa meneruskan pembacaan kita ini karena telah selesainya waktu kita cukupkan sampai di sini eh, sampai di sini maka namina sawab faminallah wa maka naminal khata famini wa minasyaiton wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin